Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaihi Yang terakhir kita ambil kemarin sudah kita selesaikan kaidah yang besar yaitu bahwasannya suatu tradisi atau adat istiadat itu bisa jadikan patokan hukum manakala tidak ditetapkan di dalam syariat. Jadi kalau dalam syariat ketetapannya itu umum, rinciannya enggak ditetapkan, apalagi berkaitan masalah hak-hak manusia, maka terkadang larinya kemana? Ke tradisi atau adat tadi itu. Itu pun dengan catatan selama tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kaedah yang berikutnya, antum lihat yang berikutnya kaedah yang baru, ini kaedah Kubro juga. Karena kaedahnya ada khamsu al-qawaid al kubro lima kaedah besar dalam ilmu apa? Fikih. Yang sudah kita lewati al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung tergantung dengan niat dan tujuannya. Yang kedua kemarin apa? Al-masyaqqah tadlibu at-taysir. Kemudian yang ketiga, yang ketiga al-adam hakamah ya kan? Yang kemarin kita lewati. Sekarang kita memasuki kaidah yang al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Kita lihat. Qala al-muallifu asbahullah al-aslu baqa' Al aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya itu tetap sebagaimana awal permulaannya. Nah, maksudnya itu kalau awal permulaannya suci, kok dia ragu ya tetap kembali ke asalnya itu suci. Kalau awal permulaannya dia itu sudah berhadas, maka kembali ke apa? Ke hukum awal permulaan dia berhadas. Contohnya gini. Antum sudah berhadas, kentutlah taruhlah kemudian ragu, anak tadi kentut atau belum ya? Sudah wudu atau belum ya? Kentut tadi sudah sudah apa? Sudah berwudu atau belum? Kembali ke hukum asalnya belum berwudu. Karena dia apa? Hukum asalnya berhadas. Namun antum dari rumah sudah wudu, datang ke masjid, sampai masjid ragu. Sudah wudu atau belum ya? Nah, kembali ke hukum asal sudah wudu. Amalun ini? Karena hukum asalnya atau dari rumah sudah wudu gitu loh. Ini nanti masuk dalam eh, Masuk dalam kaidah apa? Wal yaqinu la yazul bisyak. Kata beliau, wal yaqinu la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Nah, jadi kaidahnya penting sekali ya. Al aslu baqa'u makana 'ala makan. Hukum asalnya itu nah barakallahu fikum tetap sebagaimana hukum permulaannya. Paham maksudnya ya? Jadi enggak berubah. Kalau awal mulanya dari suci kok dia ragu, maka kembali ke asal dari suci. Paham maksudnya ya? Nah, kalau dia misalkan sudah berhadas, kok ragu kembali ke hukum asalnya dia berhadas. Paham itu ya maksudnya ya? Hewan nah, seperti itu. Karena kaidahnya wal yaqinu la yazul bisyak itu kaidahnya. Al yaqin, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan apa? Tidak bisa hilang dengan keraguan. Kata beliau di situ antum lihat perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Hada aslun kabirun yadullu alaihi qauluhu sallallahu fil hadis sahih. Ini adalah apa? Naam barakallahu fikum. Hukum asal atau ini adalah pondasi landasan yang besar. Naam. Ayo. Yang menunjukkan bahwasan yang menunjukkan hal tersebut adalah jadi kaidah ini al-yaqinu la yazubu syak ini adalah aslun, inti dasar pokok yang besar yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih di dalam hadis yang sahih, hina syaka ilaihi ar-rajul yajidu syai' wa huwa fi Itu kisahnya saat itu ada orang yang mengadukan kepada Rasulullah, "Na'am barakallahu fikum" karena dia menjumpai sesuatu dalam salatnya. Menjumpai apa? Sesuatu di dalam salatnya, mungkin bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Mungkin dibisikin seakan-akan kentut padahal cuman suara dari perutnya misalkan. Nah, akhirnya apa? Disebutkan Qala la yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. La yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Artinya apa? Orang tadi jangan meninggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau menjumpai bau. Jadi kalau cuma bisikan-bisikan jangan tertipu. Paham ya? Jangan tertipu dengan bisikan-bisikan tapi harus yakin. Jadi kalau cuma uh ini tentu atau bukan ya? Kok ada suara? Biasanya kan dalam perut ada suara kayak gemuruh itu kan kadang. Nah, itu bukan kentut itu ya. Sampai antum mendengar suara atau mencium bau baru dipastikan nah barakallahu fikum itu kemungkinan besar dia sudah apa? berhadasan itu. Tapi ingat, baunya itu pun harus bau apa? Bau punya dia sendiri. Bukan mencium bau kentut orang lain. Kalau mencium bau kentut orang lain berarti otomatis apa? Dia tetap posisi dalam keadaan salatnya. Atau dia mendengar suara kentut. Nah, kalau dia mendengar suara kentut, dilihat lagi yang kentut siapa. Kalau dia ya berarti dia. Tapi kalau orang lain, antum nggak boleh batalkan sholatnya. Paham maksudnya nih ya? Nah, jadi ucapan yang sarif ini kembali kemana? Ke orangnya itu. Bukan ke orang lain. Kembali ke orang tersebut. Jangan dia berpaling meninggalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan. Sampai dia mendengar suara. Au yajidari'an. Atau dia mencumbai bau. Suara kentut dia sendiri. Bau kentut dia sendiri. Paham maksudnya nih? Ayo, berikutnya. Akhrajal Bukhari Muslim. Ai hatta yatayaqqan annahu ahdas sampai dia benar-benar yakin bahwasanya dia berhadas. Fama tatayaqqana amran minal umur kapan saja seorang itu yakin pada suatu perkara dari perkara-perkara yang ada, yakin ini ya. Awis haba aslan minal usul atau dia itu menarik nah barakallahu fikum mengambil hukum asal dari hukum asal yang ada. Itu penting ya, mengambil kembali ke hukum asal itu penting. Hukum asalnya apa? Halal. Berarti hukum asalnya itu kita hukumi. Lah kalau jadi haram kenapa? Berarti keluar dari hukum asal. Apa maksudnya nih? Ewa. Dan lihat. Fal aslu baqa'u dzalikal amr al kon. Hukum asalnya apa? Tetap berada di perkara yang dia yakin tadi itu. Paham ya? Tetap berada di perkara yang dia itu yakini. Apa maksudnya? Dia yakin berhadas ya udah. Berarti dia berhadas. Dia yakin suci ya suci. Walaupun muncul keraguan kan itu istilahnya. Nah, karena apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak itu faedahnya. Suatu keyakinan tidak akan bisa hilang dengan apa? Keraguan. Mahum soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum ini penting sekali kaidahnya. Naam. Jangan sampai antum lupakan kan ini termasuk khamsu al-qawaid al-kubra. Lima kaidah besar dan lima kaidah pokok yang perlu dan bahkan harus kita untuk mengetahuinya. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau, "Fala yang an dzalika bi mujarradi syak hatta yatayaqqana zawaluhu." Ini. Maka orang itu jangan berpindah. Jangan berpindah dari sesuatu tersebut karena apa? Disebabkan karena semata-mata karena ragu. Sampai dia yakin hilangnya keraguan dari itu. Jadi yang namanya keraguan, barakallahu fikum, itu memang terkadang membuat orang itu jadi bimbang di dalam beramal. Tapi ingat, kalau dia membangun amalannya di atas keyakinan, dia yakin suci, suci sudah. Keraguan-keraguan hilangkan. Bisikan-bisikan lumpuhkan, Caranya gitu. Nah, kata beliau, "Fala yantakil an dzalika bi mujarradi syak hatta yatayaqqana zawaluh." Artinya apa? Atau hatta yatayaqqan na'am barakallahu zawalahu. Artinya orang tadi jangan berpindah dari amalan tersebut disebabkan karena semata-mata ragu sampai dia benar-benar yakin hilang ragu keraguan tersebut. Paham belum? Antum dari rumah wudu sampai ke masjid ragu, sudah wudu atau belum ya? Eh, nah, sudah wudu atau belum ya misalkan. Berarti ragu kan seperti itu. Antum kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa berarti? Sudah wudu gitu loh. Antum dari rumah wudu sampai ke masjid ragu, sudah wudu belum ya? Nah, kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Di atas wudu. Sampai dia benar yakin, terasa mendengar suara, mencium baunya. Dia kentut, mencium baunya. Dengar suara suara kentut berarti sudah berhadas. Kalau cuma bisikan-bisikan kembali hukum asal. Ini penting ini ya. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa sih? Kenapa keyakinan itu penting? Rasa yakin itu untuk menghilangkan was-was. Menghilangkan apa? Was-was bisikan syaitan yang terkutuk. Jangan sampai antum atau kita terkena penyakit was-was ini bahaya sekali. Penyakit was-was ini penyakit yang menunda amalan. Seseorang biasanya tertunda amalan sebabnya was-was. Disebabkan oleh banyak pikiran bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk itu sebabnya. Nah, barakallahu fikum. Mahum soalan ini ya. Ayo na'am. Jadi penting sekali untuk kita memahami seperti ini biar nanti tidak gagal apa? Gagal di dalam memahami na'am barakallahu fikum. Mahum soalan ya. Mahum soalan. Ayo na'am. Karena apa pasti kaidahnya kemarin al yaknam al ilmu bidayatu apa? Al yaqin. Kama annal jahla bidayatu syak itu kaidahnya. Al ilmu bidayatul yaqin Kama annal jahla bidayatus syak. Itu kaidah ya. Artinya apa? Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu. Sebagaimana kebodohan awal permulaan kebimbangan bingung. Orang bingung itu biasanya karena bodoh. Wah kok ini kok anak bingung ya karena bodoh, nggak tahu ilmunya. Coba kalau dia berilmu, yakin, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Hanya saja nanti ada perkara-perkara yang memang orang itu tidak apa barakallahu fikum wabidakumullah yang mana dia ketika melakukan amal tersebut dia membangun di atas don. Seperti apa? Gerakan amalan ritual ibadah. Itu antum nggak bisa membangun di atas keyakinan. Memang antum seyakin-yakin apapun itu semuanya kembali ke don kalau pas pas gerakan ibadah antum sholat misalkan. Karena yakin itu menyaksikan. Coba antum ketika gerakan takbiratul ihram, Allahu akbar seharusnya kan hatwa mangkibah, ya enggak? Atau telinga, sejajaran telinga. Ini kalau antum enggak lihat, melihat baru yakin kan? Tapi apakah salat perlu lihat antum? Enggak, gunakan dzan. putus don, don itu kemungkinan benarnya besar. Jadi antum perkirakan aja. Allahu akbar. Enggak perlu antum Allahu akbar. Diratakan dulu ini baru yakin itu. Enggak perlu. Itu nanti namanya dalam gerakan gerakan ibadah salat seperti itu diantaranya harus dibangun di atas apa? dhan ar-rajih. Dhan itu lawan dari waham. Kalau waham itu suatu dugaan, sangkaan, perkiraan tapi seringnya keliru, itu namanya waham. Kalau dhan itu dugaan, sangkaan tapi kemungkinan besarnya benar. Antum sudah memperkirakan itu. Allahu akbar. Eh, dan memperkirakan kan? Memperkirakan. Enggak mungkin antum Allahu akbar melihat-lihat ini dipaskan dulu. Kurang naik ini kurang turun, enggak perlu. Ya kan? Itu nanti masuk dalam kategori apa? Perbuatan amalan-amalan ibadah itu seringnya zonniyah. Maksudnya seperti gerakan sholat itu zonniyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. na'am. kecuali nanti dalam masalah akidah meyakini asma sifat itu bukan zonniyah lagi itu. Harus yakin yakiniyah, harus yakin. Kita lihat nanti. Kata beliau di sini nomor satu itu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin memberikan komentar Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa syakku huna yashmal asyak fi wuqu'is syai' wa syak fi thubutihi syar'an. Masyaallah. Keraguan di sini mencakup keraguan. Nah, barakallahu fikum dalam perkara apa? Terjadinya sesuatu. Pertama, jadi ragu terhadap terjadinya sesuatu, terjadi atau belum ya? Berhadas atau belum ya? Ragu dia. Nah, wasyak fi subutihi syar'an dan juga ragu dalam apa? Menetapkan amalan tersebut secara syariat. Sudah wudu atau belum ya? Paham ya? Wudu atau belum? Ya, bagaimana ini? Ragu kan berarti ragunya itu kemungkinan besar ada dua kemungkinan ragu nah barakallahu fikum terhadap terjadinya sesuatu sudah berhadas atau belum ragunya atau ragu dalam menetapkan sesuatu sudah wudu atau belum paham belum ini ragu seperti itu sama salah sebagai contoh idza qala qailun apabila ada yang mengatakan alqai qit alwudu muntah itu bisa batalkan wudu katanya ini pendapat enggak benar tapi ya nah Fanaqul kita katakan aina dalil? Nah, kita tanyakan dalilnya mana kok muntah batalkan wudu? Karena hukum asalnya orang di atas taharah, suci. Orang sudah wudu suci belum? Suci dari hadas aswaran itu, sudah suci dia. Nah, kalau ada orang ngomong, "Hei, eh, eh, hey, akhi, muntah itu batalkan wudu." Nah, dalilnya mana? Kenapa kita tanya dalil? Karena kita ini memakai hukum asal. Hukum asalnya orang dah wudu itu suci, taharah itu loh. Kok antum mengatakan bahwasanya muntah batalkan wudu dalilnya mana gitu loh? Tunjukkan dalilnya. Qul hatu buranakum in kuntum Jangan cuma ngomong batal tapi dalilnya enggak ada. Kita lihat. Aina dalil? Kita katakan mana dalilnya? Fahada rajulun mutawaddi wa yatwa na'am eh? wa yatayaqanul wudu. Na'am. Wa yakin wudu bakin. Orang ini sudah wudhu dan yakin wudunya itu masih ada gitu loh. Tiba-tiba datang orang wudhunya batal. Lah kenapa? Muntah itu batal wudhu. Tanya dalilnya mana gitu loh. Jangan langsung oh iya batal. Paham belum maksudnya? Karena orang yang wudhu ini yakin dia masih di atas toharoh. Di atas apa? Wudhu tadi itu. Nah, padahal pendapat yang raja kan muntah nggak batal wudu, Kan itu. Nah kita lihat sini. Kata beliau. Fa'inat dalil alladhi yazulu bihil yakin. Mana dalil antum sekarang yang mengatakan apa? Keyakinan itu hilang. Nah, yang bisa menghilangkan keyakinan itu mana? Dia yakin sudah wudhu. Tiba-tiba ada orang ngomong muntah itu batal wudu. Dalilnya mana? Kan perlu dalil kan? Enggak sembarangan. Dalilnya mana? Coba lihat. Fa idza jaa bi haditsin dhaif, kalau orang tadi yang mengatakan muntah itu membatalkan wudu, mendatangkan hadis yang lemah, ya dulu ala inqida intiqadil wudu, yang dalil lemah tersebut, hadis lemah tersebut menunjukkan batalnya wudu bil qayy dengan sebab apa muntah, fa innana la nantakil anil asal. Kita tetap tidak akan berpindah dari hukum asal, yaitu apa? Taharah, tetap suci. Nah, wala naqul bin naqd dan kita tidak mengatakan dengan apa? Dengan batal wudhunya. Kenapa? Karena yang dia nukilkan hadisnya apa? Lemah. Hadis lemah itu layuh tajubih, nggak bisa jadikan hujah. Jadi walaupun dia ngomel-ngomel ngomong eh, sana kemari dalilnya qala Allah qala Rasul, kalau itu nggak sesuai, nggak cocok, itu nggak bisa mengubah hukum asal. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena yang namanya dalil itu nah barakallahu fikum tidak akan bertabrakan antara qala Allah qala Rasul. Paham Antara Al-Qur'an dan sunnah dalil itu enggak pernah bertabrakan. Mau insyaallah ya, pasti cocok, pasti sesuai. Kalau seandainya dohirnya hadisnya atau ayatnya bertabrakan dohirnya, itu nanti ada namanya apa? Al-jama', pensinkronan, disinkronkan, digabungkan sehingga apa? akan nampak perbedaan dan akan nampak apa? kejelasannya. Mau insyaallah. Eh, jadi jangan sampai antum beranggapan kok ini Al-Qur'an berseberangan dengan hadis ya kita katakan mungkin dangkalnya pemahaman atau kurangnya pemahaman sehingga seakan-akan dohirnya bertabrakan padahal di sana di dalam ilmu usul dijelaskan kalau dua dalil dohirnya bertabrakan kontradiksi apa langkah yang perlu kita perhatikan pertama kali al-jama' disinkronkan kalau nggak disinkronkan melihat tarikhnya duluan mana antara ayat dengan hadis ini maksud turunnya duluan mana kalau ternyata kok duluan ayat berarti ayatnya itu nanti dimansuh dengan hadisnya. alhamdulillah nasikh wa mansuh nanti. Kalau enggak ketahuan, barulah dia mutawakif, tawakuf. Apa maksudnya? Ewa, ya, afan. Kalau enggak ketahuan baru ditarjih. Ditarjih nanti. Kalau enggak ada nasikh wa mansuh, tarjih. Oh, jangan-jangan ini lemah. Jangan-jangan ini yang lebih kuat. Paham ya? Kalau enggak bisa tarjih, pertama sinkronkan. Enggak mampu sinkronkan lihat tarikhnya, sejarahnya. Duluan mana? Yang dulu berarti mansuh, yang belakangan berarti apa? Nasihnya. Kalau nggak bisa apa? Al rajih, tarjih. Paham ya? Kalau nggak bisa tarjih. Paham belum nih? Tarjih dikuatkan, mana yang kuat, mana yang rajih, mana yang marjuh. Marjuh itu lemah, rajih itu kuat. Kalau nggak bisa tawakuf yang terakhir. Paham maksudnya? Itu sudah kita lewati berkali-kali. Oleh karena itu jangan sampai antum melupakannya. Ini penting sekali. Jangan wah ini kok tanah kok Ustaz, kontradiksi ini bagaimana? Jamak dulu, sinkronkan dulu. Kalau bisa, bisa disinkronkan selesai clear. Kalau nggak bisa lihat ada nasikh mansukhnya nggak. Kalau ada nasikh mansukhnya dilihat. Mansukhnya ditinggalkan, nasikhnya diamalkan. Nasikh itu penghapusnya. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh, kita harus punya pengalaman dan juga pernah belajar dan juga mengerti tentang tarikh sejarahnya. Ya enggak? Duluan mana nih turunnya? Kan gitu. Nah, penting seperti itu. Kemudian kalau nggak ketahuan tarikhnya, tidak ketahuan nasuh mansuh apa langkah berikutnya tarjih. Paham ya? Tarjih itu maksudnya bagaimana? Jangan-jangan yang ini lemah, yang ini kuat, ikut yang kuat tinggalkan lemah. Paham belum? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din dan wa azakumullah kata beliau di sini. Kadzalika law qala qailun, seperti itu pula kalau ada orang berkata, "Idza tammat muddatul masah 'alal khuffain, intaqadal wudu." Ini ada orang ngomong kayak gitu. Kalau sudah sempurna waktu mengusap kedua khuf ingat-ingat khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit kalau di negara Arab sana timur tengah yang identiknya itu biasanya apa dinginnya dingin sangat nah barakallahu fikum di sana itu menggunakan khuf ini diantaranya nah ada orang ngomong kalau waktu mengusapnya khuf itu sudah sempurna maka batal wuduknya kita katakan dalilnya mana dalilnya mana kenapa kalau kita tanyakan dalilnya mana karena hukum asalnya tohara suci. Kalau masih suci terus bagaimana? Masalah untuk disuruh batalan wudhunya. Tak gini contohnya. Kalau orang mukim berapa waktunya kapan? Berapa waktunya untuk nah, mengusap khuf kalau mukim sehari semalam. Nah ternyata sehari semalam tersebut posisi dia nah, di terakhir kali itu dia masih suci. Paham ya? Tapi sudah waktunya sudah habis. Paham belum? Contohnya dia misalkan memasukkannya itu isya lah. Habis wudhu masukkan khuf. Khufnya dipakai sama dia. Besok lagi ketika Isya misalkan taruhlah, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Dia masih suci. Apakah gara-gara waktunya habis kemudian dia batal wuduknya? Tidak. Kembali ke hukum asal. Dia berhadas atau enggak? Enggak. Ya berarti tetap suci gitu loh walaupun habis waktu ngusap khufnya. Paham ya? Cuman nanti ngulangi lagi gitu ada. Sucinya suci. Paham belum? Kalau mungkin sehari semalam. Kalau safar berapa? Tiga hari tiga malam kan gitu. Nah, ketika tiga hari tiga malam tersebut yang akhir kali dia itu dalam keadaan suci, tetap suci nggak? Tetap suci sampai datang faktor yang membuat dia itu nggak suci, mungkin kentut atau kencing atau BAB atau semisalnya. Abum, Kalau cuma semata-mata habis waktunya itu belum bisa dikatakan membatalkan wudhu. Cuman membatalkan apa? Membatalkan waktu mengusap khuf dah habis gitu aja. Paham Kalau wudhunya kalau selama dia masih belum meradat suci gitu loh. Paham belum ini? Mahfum insyaallah ya? Mahfum? Eh, nah kita lihat di sini. Ini mudah sekali ini ya, jangan sampai antum enggak paham ya. Kulna kita katakan layan takit, enggak batal wudunya walaupun habis waktunya. Nam li'anna wudhu'a sabata bi muqtadar dalil syar'i. Karena wudu itu ditetapkan apa? Telah tetap dengan apa? Dengan na'am barakallahu fikum na'am keharusan atau keberadaan dalil syar'i. Enggak sembarangan. Fala yumkin an yantakid. Fala yumkin ayun takonam, ayun takit illa bidalil syar'i maka enggak mungkin wudu itu batal kecuali apa kecuali dengan dalil syar'i juga kalau cuma semata-mata habis waktu ngusapnya itu bukan pembatal wudu apa maksudnya ya na'am barakallahu fikum kadzalika law qala qailun idza khala al khufain awil jawrubain ba'da mashihima intaqadal wudu'ah ini juga perlu dicek lagi ini seperti itu pula kalau ada orang mengatakan, apabila orang itu sudah melepas kedua khufnya atau melepas kedua kaos kakinya setelah dia mengusapnya, paham belum? Dia wudhu, Taruhlah duhur, duhur dia wudhu, langsung dia memakai kaos kaki atau khuf. Nanti ketika asar dia belum batal, diusap nggak? Diusap. Nah, setelah ngusap itu sama dia dilepas. Yang mengatakan karena gara-gara dilepas itu batal wudhunya itu butuh dalil. Itu maksudnya. Karena hukum asalnya apa? Thaharah suci. Mana itu, kita lihat. Kata beliau, "Fala yumkin an yantaqid illa bidan syar'i." Maka enggak mungkin wuduknya itu batal. Na barakallahu fikum atau ya wuduknya itu batal kecuali dengan dalil syar'i kan itu, Paham belum? Jadi kalau misalkan antum ketika masukkan khuf, khuf itu kan syarat memasukkannya dalam keadaan apa? Suci. Nah, ketika antum masukkan dalam keadaan suci, kemudian datang waktu sholat antum musab, setelah antum musab antum lepas, itu enggak batal wuduknya. Enggak batal wudunya itu bukan pembatal wudhu itu ya. Wudunya tetap dalam keadaan apa? Kembali gum asal taharah suci dia. Sampai dia berhadas. Nah, paham maksud ini? Eh, nah, ini harus pahami baik-baik ya. Kita naik ke atas lagi. Kata beliau, fayadkhulu fi hadza ba'd masail asl alladhi qablah. Maka masuk pada pembahasan ini sebagian permasalahan-permasalahan yang inti sebelumnya. Wa yadkhul fihi anna man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadath hal hasala lahu mujibun min mujibatit taharah wa naqidun min nawaqidha fal aslu baqa'u taharatihi masyaallah ini kaidahnya ini artinya apa kata beliau masuk juga dalam pembahasan ini barang siapa yang dia itu yakin di atas taharah ini penting ya kemudian dia ragu dia ragu dalam masalah berhadas apakah dia itu sudah na barakallahu fikum Nah barakallahu fikum terjatuh padanya perkara-perkara yang membatalkan taharahnya sucinya. Nah ataukah eh, barakallahu eh, ya. Apakah dia itu sudah melakukan perkara-perkara yang dia itu dikatakan suci atau dia itu sudah melakukan perkara yang batalkan kesucian tersebut? Kan hukum asalnya dia sudah berwudu. Setelah itu muncul keraguan itu. Sudah batal belum ya wudunya ini? Paham ya? Eh, ragunya setelah dia bersuci. Kata beliau fal aslu baqa'u taharatihi maka hukum asalnya tetap di atas kesuciannya, enggak perlu antum wudhu lagi. Sampai benar-benar antum yakin berhadas. Ini penting nih ya. Tujuannya apa sih yakin itu menghilangkan penyakit was-was. Penyakit was-was sangat-sangat berbahaya sekali. Orang gara-gara penyakit was-was tertunda amalannya. Coba bayangkan wudhu setengah jam. Eh, orang dah sholat, Allah Akbar ya wudhu setengah jam. Mesti kumur-kumur, kemudian kumur-kumur belum yakin juga udah lima kali kumur-kumur baru yakin. Musam ini eh, tiga kali pun belum yakin, tambah lagi sampai sepuluh kali baru yakin. Kalau penyakit waswas was seperti itu. Ingat-ingat eh, eh, ingat-ingat kitabnya yang sering Nana sebutkan itu kalau aku membaca Naam Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi. Itu bagus sekali. Kisah-kisah mengenai orang-orang yang terkena penyakit waswas, was ya kan? Eh, mau apa kemarin contohnya? Orang mandi jana mandi junub. Mandi janabah, sudah mandi dia, tapi belum merasa yakin sampai dia gebiur ke sungai atau lautan setelah itu baru alhamdulillah sudah mandi. Allah musta'an. Bayangkan itu. Penyakit wasal sangat berbahaya sekali. Allah musta'an. Kita lihat lagi. Wa taharatu aslu kulli Yang namanya taharah itu suci, itu adalah nabara kalau fikum hukum asal segala sesuatu. Hukum asalnya suci. Paham ya? Dia hukum asalnya suci. Famata syakka syakku fit taharati ma au buk'ah au saub au ina au ghairiha bana 'alal asl wa huwa taharah. Ini masalah kaidah ini. Maka kapan saja orang itu ragu mengenai sucinya air, air ini suci atau enggak ya? Au buk'ah, bukan tempat. Tempat ini suci atau enggak ya? Au saub atau pakaian, pakaian ini suci atau tidak ya? Au ina atau bejana, bejana ini suci atau tidak ya? Au ghairu yang selainnya bana 'alal asl. Maka dia harus membangun di atas apa? Hukum asal wa huwa taharah, suci. Paham belum ini? Hukum asalnya suci, atau nggak perlu bingung lagi. Ini kira-kira suci nggak pakaian ini? Kembali ke hukum asal loh, sampai benar-benar nampak di situ ada najis misalkan. Pak maksudnya ya? Jadi jangan e, timbul apa istilahnya penyakit waswas tadi itu. Nah, hukum asalnya semuanya itu suci. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau sudah ada keyakinan yang memalingkan dari apa? Nah, hukum asal tersebut. Kita lihat sini. Nomor dua bawah itu, Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa idza kana qad tanajjasa au ahdasa fa innahu fa innahu yabni al asl aidha. Ini penting ini. Kalau kesimpulan pertama tadi apa? Hukum asalnya suci. Nah, sekarang kalau apabila sudah ternajisi atau dia sudah berhadas, maka dia harus membangun di atas hukum asal juga yaitu sudah berhadas. belum Misalkan ada orang dia sudah kentut, dengar suaranya. Paham ya? Dengar suaranya, baunya pun juga Nah barakallahu fikum ada di situ misalkan ha, tercium baunya dan dengar suaranya. Apa yang dia bangun? Ha, yang dia bangun adalah hukum asal yang kedua itu. Berarti dia sudah terhadas Paham belum? Nah, kita lihat ini. Falau anna falau annahu tayaqqana annahu ahdatha ba'da ghurub syams wa syakka hal tawadda'a aw la. Kalau ada orang dia itu yakin bahwasanya dia sudah berhadas setelah terbenamnya matahari, paham ya? Setelah terbenamnya matahari dia telah berhadas wasakah hal tawaddu'a aw kemudian dia ragu eh, sudah wudu atau belum eh, paham ini permasalahan ini dia yakin bahwasanya dia itu sudah berhadas setelah terbenamnya matahari kemudian timbul ragu anak sudah wudu atau belum ini ya ini ingat ya sudah berhadas sebelum terbenamnya matahari timbullah keraguan berarti yang bangun yang mana sekarang sudah berhadas atau belum? Kembali ke eh? Sudah berhadas, sudah berhadas ini karena sebelum terbenamnya matahari dia yakin bahwasanya dia benar berhadas. Setelah yakin itu muncullah ragu gitu loh. Jadi ternyata apa? Patokannya itu awal permulaan dia mulai itu loh sebenarnya itu. Kalau awal permulaan dia suci, kok ragu suci atau enggak ya? Kembali ke asal suci. Kalau awal permulaannya dia memang sudah berhadas, kok ragu? Sudah butuh atau belum ya? Berarti belum. Apa ya? Itu caranya. Nanti pembahasan ini panjang sebenarnya kalau kita baca aja. Fal aslu baqaul hadas kama sayati. Maka hukum asalnya tetap di atas apa? Hadas orang tersebut sebagaimana akan datang pembahasannya. Karena awalnya sudah berhadas itu ya. Naam. Walau asaba sau walau asaba saubuhu najasatan wa syakka hal ghasalahu aw la fal aslu baqaun najasa. Ini penting juga. Kalau pakaiannya tertimpa najis, kemudian dia ragu, apakah dia sudah mencucinya atau belum? fal aslu baqa'un najasah. Hukum asalnya kembali ke mana? Masih najis itu ada di situ. Paham belum? Ini penting sekali. Berarti kalau seperti itu ya dicuci lagi gitu loh. Nah, sampai benar-benar nampak oh sudah enggak ada lagi bekasnya. Berarti sudah dibangun di atas apa? Hukum yang kebaruan itu. Mahum soal ini ya. Apa kaidahnya yang kubra ini? Al yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Itu penting sekali. Naam. Ikhwani fiddin azzani wa'azzakumullah berikutnya kita baca lagi yang atasnya itu. Wa min dzalika contohnya mengenai hal tersebut contoh daripada apa? Cabang daripada al-yaqinu la yazul bisyak kata beliau, "Lau asabahum ma'un min mizabin au ghairihi au na'am wat au wati'a al wata'a wata'a rutubatan rutubatan la yadri anha fal aslu taharah." Ini penting ini kalau ada air eh, yang menimpa dia tapi dari air pancuran. Taruhlah antum lagi jalan ternyata ada air pancuran rumah itu netes kena baju kita itu loh. Wah, ini najis atau bukan ya? Eh, kan biasanya mungkin gitu ya. Wah, ini air najis atau bukan ya? Ayo. Atau contohnya nah barakallahu fikum menginjak sesuatu yang basah. Menginjak sesuatu yang basah. Dia nggak tahu yang basah tersebut apa gitu loh. Fal aslu taharah, hukum asalnya suci. Sampai benar-benar nampak dan tahu bahwasanya itu adalah najis. Paham belum? Hukumannya suci. Antum hukum asalnya apa? Nah, posisinya tetap airnya suci juga. Kecuali kalau sudah ternyata kena pancuran tadi kalau antum mencium bau, ini bau air kencing misalkan. Nah, itu lebih baiknya ya ganti bajunya. Karena khawatirnya air kencingnya orang besar kan istilahnya gitu. Nah, malah air kencing bayi kan butuh apa rincian lagi kan itu istilahnya. Nah, kemudian kalau yang diinjak tadi kok basah-basah ini apa ya basah-basah ini? Hukum asalnya suci. Sampai benar-benar nampak kalau itu apa? Najis. Paham belum? Nah, basah-basah apa ternyata antum pegang ini kok berbau zat PA1 misalkan. Eh, kotoran manusia ya. Ya udah berarti kan najis. Paham ya? Baru disuci, disucikan. Paham maksudnya ya? Nah, wa illa hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci. Wa man tayaqqana annahu muhdits wasakahal tatahhar amla fahuwa ala hadasihi. Masya Allah. Dan barang siapa yang dia itu yakin bahwasannya dia itu berhadas, dia, dia yakin bahwasanya dia itu berhadas, kemudian ragu apakah dia bersuci atau belum, maka dia kembali ke hukum asalnya masih berhadas. Ingat ya, ya, berarti kan kembali ke awal permulaan. Antum cara membedakan perbedaannya itu kembalikan ke permulaan antum itu loh. Permulaan antum yang antum rasakan apa? berhadas atau suci? Suci. Kok timbul ragu? Kembali ke suci. Kalau awal permulaan itu berhadas, kok timbul ragu? Sudah wudu atau belum? Belum wudu. Mamlum itu maksudnya? Mafhum akhadul wafur? Ayo kita lihat di sini. Wa man syakka hal shalla rak'atain aw salatan ja'alaha rak'atain wa sadada lisahwi. Ini. Kalau orang itu ragu apakah dia itu sudah salat dua rakaat atau tiga rakaat, maka hendaknya dia menjadikan dua rakaat kemudian apa? Dia sujud sahwi. Tapi nanti nah barakallahu fikum ini berkaitan masalah salat subuh. Paham ya? Salat subuh ini tiga rakaat atau dua rakaat ya ini. Ragu dia. Kalau tiga rakaat kan enggak mungkin. Paham ya? Waktu salat subuh soalnya cuma dua rakaat itu loh. Kan orang ragu kan bisa aja. Ya, jangan-jangan udah tiga rakaat. Jangan-jangan tiga rakaat ini. Kembali ke hukum asalnya salat subuh berapa rakaat? Dua rakaat. Setelah itu dia selesaikan salatnya sujud sahwi. Maksudnya ya, seperti itu. Wa kalau kalau syakka fi di tawaf. Seperti itu pula kalau dia itu ragu dalam jumlah tawaf. Tawaf itu kan berapa keliling? tujuh kali kan itu. Nah, wasai juga tujuh juga kan? ada adatul ghasalatil mu'tabarah. Nah, atau jumlah apa? Mencuci, jumlah mencuci yang sudah ditetapkan atau tentukan seperti mencuci ketika kena jilatan anjing misalkan. Ya kan itu kan tujuh kali. Dalam riwayat delapan kali salah satunya dengan tanah itu. Ragu antum itu berapa kali ini ya? Nah, itu dibangun di atas hukum asal. Bana alal akal. Nah, maka dia membangun di atas apa? Yang paling sedikitnya. Kalau dia misalkan dia ragu. Ini 4 atau 3 ya? 3 tambah satu lagi. Kamu belum? Enam seperti itu. Kalau dia ragu. Ini anak tawafnya udah berapa kali ya? 5 atau 6 ya? Berarti 5 tambah satu lagi. Kamu belum? Dibangun di atas yang sedikitnya itu. Ini kaidah ya. Kita lihat penjelasannya bahwa itu biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah "Li'annahu al-yaqin," dikarenakan itulah keyakinan. Wa hada idza lam yaghlib 'ala dhannihi ahadu tarfain. Ini perhatikan baik-baik ya. Ini apabila apa? Apabila dugaan atau sangkaan itu tidak mengalahkan. Nah, barakallahu fikum di antara dua sisi. Salah satu dua sisi. Jadi benar-benar Naam dia itu posisinya yakin. Tapi kalau dugaan atau sangkaan donnya itu apa? Nah, barakallahu fikum. Naam atau kerak apa ya? Kalau seandainya dia mengalahkan dugaannya salah satu dua sisi tadi itu, nah donnya mana yang don itu kan dugaan yang sangat kuat, tapi kemungkinan benarnya besar. Bedakan waham. Kalau waham itu dugaan sangkaan yang sangat kuat, tapi kemungkinan besarnya keliru. Sudah bisa bedakan soalnya ya? Dua tambah dua berapa? Empat. Yakin berarti. Ilmu. Dua tambah dua berapa? Dua tambah dua itu kalau nggak salah lima. Nah, ini apa namanya? Waham. Karena dugaan, sangkaan tapi kemungkinan besarnya keliru. Dua tambah dua berapa? Dua tambah dua itu kalau tidak salah empat. Dia masih pakai kalau tidak salah. Dugaan berarti kan? Dugaan. Tapi kemungkinan besarnya benar medon. Kalau ragu bagaimana? Dua tambah dua berapa? Dua tambah dua itu kalau enggak empat lima. Kalau enggak empat lima, ragu antara empat dan lima. Ini namanya ragu. Paham belum? Jadi di situ ada tingkatan-tingkatan idrak pengetahuan itu kan ada ilmu. Jahil. Don syak, waham. Ya kan? Kalau antum mau lihat rinciannya, lihat syarah Al-Usul Salasan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih di awal-awal itu. Paham ya? Rincian Maratibul Idrak. Paham ya? Al-ilmu yakin dia. Satu tambah satu berapa? Dua. Yakin dia. Kalau jahil sudah enggak tahu jawab jahil murakab namanya. Paham ya? Nah, satu tambah satu, satu tambah satu lima. Jahil murakab namanya. Nanti ada jahil basit. Jahil basit itu anak kecil nggak tahu apa-apa, satu tambah satu berapa? nggak tahu. Itu jahil basit namanya, mengeringan. Doanya karena memang nggak tahu gitu loh. Paham ya? Nah, kalau dan satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah dua. Tapi benar kan itu? Dugaan sangkaan tapi dominannya kemungkinan besarnya benar gitu loh. Itu namanya don. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah tiga. Itu apa namanya? Waham wahmun. Bedakan antara wahmun dengan wahamun. Kalau wahmun tadi itu dugaan kuat, sangkaan, tapi kemungkinan besarnya keliru. Kalau, kalau wahamun itu artinya kholatun, keliru artinya. Kasarannya gitu. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau enggak dua tiga, apa namanya? Syak. Paham salah ya bedanya ya? Eh, nah ini sekarang kita bahas masalah itu. Don. Nah, li'annahu yakin karena itu adalah keyakinan. Wahada idalam idza lam ala dhunhi ahatu tarfain. Ini kalau seandainya apa? Na barakallahu fikum nam eh, salah satu dua perkara tersebut tidak apa tidak mengalahkan dugaannya. Maksudnya benar-benar yakin. Fa in ghalaba ala dhunhi fa innahu yabni alaih. Kalau seandainya dugaan sangkaan itu lebih kuat, maka dia membangun di dugaan yang apa dugaan yang kuat tersebut. Waqad sabaqa lana fi kalam muallif dan sungguh kita lewati dalam ucapan muallif annal ibadat ini anal ibadati yuktafa fiha bi ghalabatid ini. Paham ya? Bahwasanya ibadah-ibadah itu dicukupkan pada ibadah tersebut dibangun di atas ghalabatid don. dugaan sangkaan yang paling kuat. Paham belum? Karena antum ketika taruhlah seandainya barakallahu fikum antum salat, itu gerakan salat itu antum membangunnya di atas apa? Ghalabatid don. Semoga benar, semoga pas kan itu. Kan enggak mungkin antum noleh-noleh kan enggak mungkin. Ya enggak? Allahu Akbar diperkirakan aja sudah perkirakan hatwa mengkibai atau atraf udunai kan itu Allahu Akbar diperkirakan mungkin sejajar dengan ini atau segini udah nggak perlu antum Allahu Akbar belum yakin lihat-lihat dulu turunkan dikit turunkan dikit baru gini berarti itu kan malah merusak salatnya itu maksud ma'alif itu maksudnya itu bahwasanya ibadah-ibadah yuktafa fiha bi ibadah-ibadah itu dicukupkan apa dengan menggunakan dugaan sangkaan dzan tadi itu yang paling kuat. Nah, maksudnya bukan waham ya ingat ya. Dzan itu lawannya apa? Waham. Bukan pakai waham tapi pakai dzan. itu dugaan sangkaan kuat benar itu loh. ada sunnah bihada. Sungguh telah datang dalam as-sunnah mengenai hal ini. fi hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza syakka ahadukum fi shalatihi falyataharris shawab falyutim alaih." Masyaallah. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan apabila salah seorang di antara kalian itu ragu dalam salatnya, maka hendaknya dia memilih yang paling benar. Nah, memilih kebenaran dan kemudian dia menyempurnakan salatnya. Jangan berpaling gitu loh. Paham ya? Pilihlah dugaan yang paling kuatnya. Paham ya? Seperti itu. Akhraj al-Bukhari Muslim wa alaihi naqul. Nah, lah berarti kita ibadah itu enggak yakin, katakan yakin. Yakin bahwasanya yang benar itu kalau mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak atau ujung telinga. Itu benar itu yakin. Cuman gerakannya itu loh. Gerakannya itu kan nggak mungkin kita lihat ini nggak mungkin. Pakai apa? don Pakai dugaan, sangkaan, perkiraan besarnya kuatnya itu benar gitu loh. Paham ya? Nah, dugaan kuatnya itu benar gitu loh. Nah, seperti itu maksudnya. Bukan kita nggak yakin, yakin. Di atas dalilan itu istilahnya. Wa alaihi fanaqul, maka berdasarkan penjelasan tersebut kita katakan, idza kana syai'u mimma yakfi fihi khalaf Apabila sesuatu itu cukup dengan apa? Dengan menguatkan dhon atau dugaan tadi itu, fa innahu yabni ala khalafatidzan. Maka hendaknya dia apa? Membangun di atas apa? dugaan yang sangat kuat tersebut. Paham ya? Naam. Fa idza syakka, apabila dia ragu, Hal salat salatan awarbaan arba'an, dia ragu. Dia salatnya tiga rakaat atau tempat rakaat. Wa ghalaba 'ala dhannihi anha arba'. Ini perhatikan ini. Dia ragunya sudah dapat tiga rakaat atau tempat rakaat. Ternyata apa? Dugaan kuatnya yang dia miliki itu empat Dia menduga ada empat Anak sudah dapat empat atau tiga nih. Tapi kelihatannya empat Berarti kan kuat kuat dugaannya empat itu loh. Nah, itu bagaimana? Fahiya arba', maka empat Wa sudah sahwi, berarti sudah sahwi. Paham? Mudah kan salah kan? Jadi kalau dia ragu tiga atau empat ini ya. Tapi dugaan kuatnya itu empat. Dugaan kuatnya empat. Tapi ragu. Maka yang dibangun yang empat itu loh. Yang dugaan kuatnya dari itu. Nah berarti kalau dugaan kuatnya tiga bagaimana? Nambah satu lagi. Kalau jumlahnya empat rakaat. Wakatali kadzalika yuqalu fi adil sa'i. Kemudian juga kata beliau seperti itu pula diucapkan ketika jumlah sa'inya kok dia ragu. Eh, sudah tujuh kali atau belum ragu dia kan itu dibangun di atas apa zon yang kuatnya tadi itu Wa ada di tawaf dan jumlah toafnya ragu dia, maka dibangun di atas ghalabatid beridon. Faidah syakah hal hada huwa al sadis dia ragu. Ini toaf yang ketujuh atau sudah yang keenam ini? Yang ketujuh atau yang keenam wah Wa ba 'ala dhanhi anu sabi'. Dan ternyata apa? Dugaan kuatnya itu dia apa? Sangkaan kuatnya itu sudah ke tujuh. Intaha tawafu berarti selesai toafnya Tak perlu nambah lagi. Perlu nggak susah nih? Eh? Lah kapan ketika tawaf sesawinya? Kapan? Tawafnya ini kan dia lupa, udah muter-muternya, muternya Ka'bah itu ngeliling Ka'bah udah tujuh kali atau enam kali. Ternyata dugaan kuatnya itu sudah tujuh, berarti nggak perlu lagi tawaf. Dibangun dalam Jordan itu. Nah kapan sesawinya? Eh, nggak pakai sesawi. Kalau tawaf nggak pakai sesawi. Sesawi itu sholat aja. Salat saja ya, kita lihat di sini, sebutkan nama beliau. Naam. Kata beliau, "Na'am barakallahu fikum." Wa idza ghalaba 'ala dhanni anna sadis, kalau dia itu dugaan kuatnya ada 6, fa innahu ya'ti bisabi', berarti dia datangkan satu lagi yang ke 7. Wa idza taraddada wa la tarjih indah, kalau dia ragu, bimbang, wah ana enggak tahu ini 6 atau 7 ya, 6 atau 7 ya, ragu dia bimbang, qulna i'ti bisabi'. Kalau gitu datangkanlah yang ke 7. Karena ragu dia. Karena hukum asalnya totalnya selesaikan tujuh. Aneh itu. Nah, Wala sujud sahwi, enggak perlu sujud sahwi dia. Li'anna aslah hadil ibadah lain fiha sujud karena ibadah tawaf ini enggak ada padanya sujud. Fakih banyak yakunu hunaka sujud sujud li fiha? Maka bagaimana di sana kok ada sujud untuk karena disebabkan karena orang ragu. Jadi enggak ada sujud sahwi pada tawaf. Wa hadza mimma ala anna al-hadits al-marwi nam fi anna tawafa bil baiti salatun. Ini termasuk apa? Termasuk hadis yang menunjukkan bahwasannya na barakallahu fikum termasuk eh, wa hadza mimma yadullu ala anna al-hadis dan ini perkara ini termasuk na barakallahu fikum menunjukkan bahwasannya hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi yaitu at-tawafu bil bait, tawaf di Baitul Haram itu merupakan salat. Na barakallahu fikum kita lihat hadisnya bagaimana. Naam, la yasih marfu'an an nabi. Hadisnya tidak marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tawaf itu sendiri salat sendiri. Kalau seandainya tawaf itu dikatakan salat berarti nanti khawatirnya ada sujud sahwi. Paham ya? Sujud sahwi itu kan diperuntukkan kalau lupa itu loh. Paham ya? Seperti itu nah barakallahu fikum. Kalau lupa dalam perkara-perkara rukun atau nam yang semisalnya, tapi kalau perkara sunnah nggak perlu sujud sahwi. Nah. Kita lihat sini. Kata beliau, kita baca satu lagi ya. Wa min wa man Wa man alaihi. Wa man alaihi salawatun mutaaddidah aw siyam abra dhimmatahum mimma alaihi mujuban. Kata beliau, tadi di sini. Dan barang siapa yang dia punya tanggungan hutang salat tapi banyak sekali hutangnya, paham ya? Atau dia itu puasa hutangnya banyak sekali, enam abra dhimmata mimma alaihi mujuban. maka yang bisa melepaskan dia dari tanggung jawabnya adalah apa yang memang sudah diwajibkan atasnya, yang dia sudah kerjakan. Paham maksudnya ya? Jadi kalau nah barakallahu fikum taruhlah dia hutangnya udah banyak sekali dia sampai lupa. Berarti yang terakhir kali dia itu ingat itu dikerjakan. Contohnya dia ingatnya nah taruhlah Ramadan yang terakhir. Eh, Ramadan yang terakhir dia ingat, wah dulu kerjaan yang terakhir itu hutang 10 hari. Ya udah 10 hari itu kerjakan. Yang dulu-dulu yang lupa terlupakan udah selesai. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Salat juga sama. Nah seperti itu, enggak perlu antum gantikan salat yang dulu lupa atau yang dulu pernah ditinggalkan karena nggak perlu. Nah, seperti itu. Puasa juga sama tadi itu. Nah, kita lihat penjelasannya bahwa itu Allah Syekh Muhammad Mustafa Sayyidin al Taala, faidah fa syakka hal alaihi khamsa khamsa ayam atau Kalau dia ragu. Nah, apakah dia itu meninggalkan suratnya lima hari atau enam hari? Puasanya meninggalkan enam hari atau lima hari? Fal aslu anha khamsa Maka hukum asalnya kembali ke yang sedikit lima hari. Faidah faidah fitar syakka fitar tarki salatin walam yadri ayat salatin hi ini. Kalau dia ragu ketika meninggalkan sholat, dia ragu mengenai meninggalkan sholat pada suatu hari, tapi dia nggak tahu sholat apa yang dia tinggalkan. Sholat ada lima, duhur, asar, maghrib, isya, subuhan itu. Tapi dia lupa itu loh. Yang sholat yang dia tinggalkan itu dia lupa sholat yang mana itu loh. Sholat duhurnya atau maghribnya atau isyanya itu loh. Kita lihat. Fa yusalli khamsan. Berarti dia apa? Nah barakallahu fikum, sholat ke lima-limanya katanya. Sholat ke lima-limanya. Jadi Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sifat semuanya. Paham ya? Nah, lima-limanya. Li'anna kullu salatin tahtamilu annahahi. tahtamilu annahahi. Karena masing-masing salat itu ada kemungkinan jangan-jangan yang dia tinggalkan salatnya itu gitu loh. Padahal salat itu kan cuma itu aja. Totalnya berapa rakaat? Itu berapa rakaat totalnya? 17 dalam sehari semalam itu ya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Salat lima waktu maksudnya ya. Nah, kata beliau waqila yusalli arba'an wa salatan wasnatain. Kalau gitu kata beliau ada yang mengatakan juga pendapat yang lain, dia sholatnya empat rakaat dan 3 rakaat dan dua rakaat. Kenapa? Empat sudah dapat duhur, asar, isya, yang tiga maghrib, yang dua subuh. Jadi enggak perlu dia sholat duhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, subuh sendiri enggak perlu. Cukup dia apa? Empat rakaat, tiga rakaat, dua rakaat. Karena yang 4 itu nanti sudah mewakili duhur, asar, isya, yang tiga maghrib, yang dua rakaat apa? subuh. Arba'an li'annaha salihatun lidzuhur wal 'asr wal isya. Ya enggak? Empat karena apa? Karena itu cocok untuk zuhur, asar dan isya. Tepat. Wa hadha mabniyun 'ala annahu la yajib la yajibu ta'yinus shalah al mafruḍah. Ini dibangun di atas bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, dia tidak wajib untuk menentukan salat mafruḍah. Salat yang diwajibkan karena yang menentukan kan syariat. Wa salatan li'annaha salihatul maghrib dan tiga rakaat itu karena cocok untuk maghrib. Wasnatain dan juga dua rakaat li'annaha salihatun dikarenakan cocok untuk melihat fajar salat subuh walakin sahih ini akan tapi yang sahih fi hada dalam masalah ini an yataharra wa yatafattan wa yatadhakkar hatta yatabayyana lahu benar-benar dia itu meneliti perhatian penuh dan memikirkan kembali sampai benar-benar yakin salat apa yang dia tinggalkan paham ya sampai benar-benar yakin salat apa yang dia tinggalkan sehingga enak itu loh gantikannya nah barakallahu fikum Mahfum soalan ya? Ewa. Ikhwan fi din dan wazakumullah. Jadi kesimpulannya ini karena tinggal dikit lagi kita selesaikan ya, tinggal dikit lagi kita selesaikan nanggung di situ, kembali ke atas lagi. Wa man syakka fi asli talak. Barang siapa yang ragu mengenai nah barakallahu fikum hukum asal talak. Au fi adadih atau jumlahnya, bana 'alal asal wa huwal ismah. Maka dia membangun di atas asal yaitu apa? Ismah belum diceraikan. Dia ragu, sudah terceraikan atau belum ya istriku ini? Ragu. Atau dia punya istri empat? Ya terceraikan istri yang pertama atau yang ketiganya? Atau yang kedua atau yang keempat? Ragu dia itu loh, ragu. Nah, itu bagaimana hukum asalnya kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Belum diceraikan. Itu. Kita lihat bawah itu nomor satu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, "Falau anna insanan syakka hal talaqa imra'atah aw la." Kalau seandainya ada orang ragu Apakah dia sudah menceraikan istrinya atau belum? Fa innaha la la tutallaq. Maka perempuan tersebut belum diceraikan. Wa in kana 'indahu aktsara min zaujah wa talaqa ahdahunna. Kalau ternyata laki, lelaki ini punya istri lebih dari satu, berarti istrinya empat lah taruhlah ya. Kemudian dia menceraikan salah satu, nah barakallahu fikum di antara empat istri tersebut masyakka fi man talak, tapi dia ragu siapa istri yang dia ceraikan, ragu dia. Nah, apakah istri pertama, istri kedua atau ketiga atau keempat ragu dia. Fa innahu yuqra' bainahunna. Yuqra' dilakukan na'am barakallahu fikum diundi. Maka dilakukan undian untuk mereka. Siapa nanti yang keluar? Paham ya? Ini namanya qur'ah. Qur'ah diperbolehkan. na'am barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Sa'di rahmatullah alaih. Nah, di akhir-akhir pembahasan Al-Qawaidul Fiqhiyah apa itu? Apa? Apa? Ayo ahsan. Tusta'malul Qur'an inda عند المبهم أو أو من الحقوق من الحقوق la لدى التزاهم ahsan kalau kita lewati gambaran ya artinya apa menggunakan Qur'an undian itu ketika tazahum berdesak-desakan suatu hak paham ya? Nah, ini rebutan ini, empat istri ini taruhlah empat istri ini rebutan. Rebutan siapa nanti kira-kira yang hari Ahad itu mau diajak pertama bertamasya misalkan. Paham ya? Wah, ribut ini. Di Qur'an aja Qur'an Qur'annya bagaimana caranya? Cara yang terbaik. Kertas eh, kertasnya itu nanti ditulisin apa? Ada nah barakallahu fikum namanya fulana, fulana, fulana. ada yang enggak ditulis juga di situ. Paham ya? Nah, sehingga nanti ketika posisinya Nah, disuruh milih. Disuruh milih nanti, di situ nanti nah mana yang keluar duluan atau di, mungkin dengan cara apa istilahnya itu? Botol itu ya. Nanti keluar yang keluar duluan itu maka yang dia bisa nah barakallahu fikum pergi bersama suami. Itu termasuk cara mengkurang seperti itu caranya di antaranya. Paham ya? Jadi dengan kertas ditulisin kemudian nanti yang keluar siapa namanya itu yang ikut bisa juga. Perceraian juga sama. Yang cerai kan siapa ya? Istrinya kan empat. Ha? Ada Aisyah, Sofiyah, Rukoya, Zainab misalkan. Ini empat ini contoh aja ya. Ini yang mana yang di yang di serain yang mana? Bingung dia gitu loh. Pakai Qur'an, pakai undian tadi itu. Nama tadi ditulis ha, kertas itu ya, mungkin dengan cara diundi tadi itu dengan istilah kopiok gitu ya istilahnya. Ya. Kemudian keluar yang keluar duluan itu nanti yang terkena apa? terkena tolak misalkan itu bisa juga dengan cara seperti itu. Quran itu diperbolehkan selama tidak apa berseberangan dengan syariat. Beda dengan judi ya, ini. Ini bukan perjudian. Quran itu bukan perjudian. Nah, karena di sini nggak ada unsur yang dirugikan kan? Karena posisinya kan nah memang posisinya apa? Untuk mengetahui karena haknya bertumpuk-tumpuk tadi itu. Mana yang dia itu berhak untuk mendapatkannya kan itu. Dalam lihat sini, kalau qala li zaujatihi, kalau seandainya dia berkata kepada istrinya, "In kana hadha at-ta'ir nam ghuraban fa anti talik." Ya, kalau seandainya burung ini adalah burung gagak, maka kamu aku ceraikan. Ayo, wa madat ta'ir wa lam yadrimahu. Akhirnya burungnya lewat. Eh, dan enggak tahu ternyata burung apa gitu loh. Fa innaha la tutallaq. Paham ya? Maka perempuan tersebut apa? Na barakallahu fikum tidak diceraikan. Li'annahu lam yataqan annahu al-ghurab alladhi ulqa ahli talaq. Dikarenakan dia tidak yakin atau belum yakin bahwasanya yang lewat tadi ternyata apa? Ternyata yang lewat tadi itu ternyata burung gagak yang digantungkan perceraian itu dengan sebab itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan tadi alasannya nanti kalau ada burung gagak lewat ini, kalau yang lewat ini yang terbang ini burung gagak, maka kamu aku cerai. Paham ya? Nah, seperti itu. Ternyata enggak tahu yang terbang itu burung apa itu loh. Akhirnya kan bingung. Ya, yang sepertinya bingung. Karena apa? Karena untuk meyakini itu burung apa enggak tahu. Ya, kata beliau, yang seperti ini apa? Fahadi kaidah tentu fitul insan fi kulishay. Kaidah seperti ini sangat berfaedah bagi seseorang pada segala sesuatu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nah barakallahu fiikum kalau memang keadaannya rumit dan juga runcing karena mungkin istrinya empat tadi itu diantaranya tazahum berdasarkan haknya maka di Qur'an atau misalkan dia menceraikan kok bingung mana yang eh, istilahnya mana yang sudah diceraikan karena timbul keraguan dari itu juga Qur'an juga nggak masalah Qur'an. Nah jadi Qur'an itu diperbolehkan. Kita selesaikan yang atas sampai bawah itu. Walau syakka hal kharajatil mar'ah minal iddah. Kalau orang ragu, apakah seorang wanita itu sudah keluar dari iddahnya, sudah selesai iddahnya, masa iddahnya macam-macam. Masa iddahnya kalau nah perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan, ya enggak? Kalau posisinya diceraikan itu adalah tidak hamil, atau ditinggal mati tidak hamil, yang diceraikan tiga kali suci. Ya enggak? Kalau yang ditinggal mati empat bulan sepuluh hari, ya enggak? Seperti itu. Itu kan macam-macam iddahnya. Nah, sekarang kalau ada orang laku mengenai perempuan tersebut sudah keluar dari iddahnya atau belum? Fal aslu annaha fil iddah. Hukum asalnya dia masih berada di dalam iddah. Wa idza syakka fi asli ar-radha' aw fi adadih. Kalau orang itu ragu dalam masalah apa? enam hukum asal radha' yaitu sepersusuan Nah, barakallahu fikum atau masalah jumlahnya, maksudnya dia ragu. Eh, apakah ini adalah nah barakallahu fikum eh, sudah eh, istilahnya apakah ini anak sepersusuan atau bukan, kemudian jumlahnya nyusunya berapa kali? Itu kan ragu juga itu ya. Kembali ke hukum asal juga karena untuk jadikan anak sepersusuan itu kalau sudah lima kali nyusu sampai kenyangan itu. Fakatani kain ya benih alal yakin. Maka seperti itu pula dibangun atau membangun di atas keyakinan Nah barakallahu fikum kalau ragu dalam masalah jumlah tadi tetap membangun di atas keyakinan. Wa man rama saydan musammian. Barang siapa yang nah barakallahu fikum memburu buruan sudah baca bismillah, summa wajlahu qatmat. Kemudian dia menjumpai buruannya dan mati. Ketika melemparkan anak panahnya itu bismillah. Ternyata menjumpai hewan buruan tadi sudah mati itu loh. Nah, walam yajid fihi illa atharus sahmi. Dia enggak menjumpai sedikit pun kecuali apa? illa athara sahmi, kecuali apa? bekas tembakan dia, bekas anak panah dia. Nah, bana al-asl na'am wa annahu mata bisahmi. Maka dia membangun di atas asalnya yaitu apa? bahwasanya hewan buruan tadi mati dengan sebab apa? anak panah milik dia. Ewa. Fahuwa halal maka halal. Sudah baca bismillah tadi. Fakul syai'in syakakna fi wujudihi. Fal asl adamu. Ini, Masya Allah. Maka segala sesuatu kalau kita itu ragu tentang ada atau tidak, hukum asalnya enggak ada. Ragu kalau ragu ada atau tidak ya berarti hukum asalnya enggak ada. Batal atau belum ya? Hukum asalnya belum batal. Gitu loh. Nah, wa kullu syai'in syakakna fi adadihi. Segala sesuatu kok kita ragu pada mengenai adat jumlahnya, fal aslu al bina' al aqal. Dibangun di atas paling sedikitnya. Ini penting juga masalah salat. Paham ya? Ragu udah 4 atau 5 ya? Nah, paling sedikitnya berarti berapa? 4. Itu caranya. 4 atau 3 ya? Berarti 3 itu loh. Nah, wa amsalatuha kasiratun jiddan dan contoh-contohnya banyak sekali. Contoh-contohnya banyak sekali. Kita tutup yang terakhir itu bahwa itu qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mas'alatun permasalahan itu ya. Itu sebenarnya sambungan nomor satu enggak masalah. Mal umur allati la tibara lisyak fiha. Ini penting juga nih. Perkara-perkara apa yang ragu itu enggak dianggap dalamnya. Penting ini berarti kan keraguan itu enggak dianggap sama sekali. Pada perkara apa saja? Al-jawab asy-syakku la yu'tabar fi umur salasa Keraguan itu enggak dianggap pada tiga perkara. Penting ini ya. Kapan dan di mana kita lihat tiga perkara itu apa saja? al awal pertama, idza kana na'am mujarrada idza kana mujarrada wahmin. Kalau keraguan tersebut semata-mata waham. Waham itu apa tadi? Dugaan tersangkaan kuat tapi kemungkinan besarnya keliru. Nah, Bi an yan naam. Bi an yanqadih fi fi dhihni annahu akhta yaitu bahasanya dia na barakallahu fikum telah apa telah memikirkan atau merenungkan atau e, menganggap keliru pada benak eh, pada apa benak pikirannya bahwasanya dia itu keliru. Maksudnya dia itu e, barakallahu fikum di benak pikirannya itu dia menyalahkan gitu loh. Bahwasanya dia itu keliru. Nah, kita lihat wa hadza la lah yang seperti ini enggak perlu menoleh padanya li'anahu waswas karena waswas. Maksudnya itu yang qad itu merusak merosak di benak pikirannya itu kayak ada yang merusak bahwasanya dia itu keliru. Was-was. Jangan-jangan ini baru tiga, jangan-jangan baru ah, was-was. Paham ya? Was-was itu lain ya, was-was itu semacam kayak penyakit bisikan-bisikan itu intinya. Jadi di benak pikirannya itu ada yang bisikin lah, yang merusak gitu loh. Nah, eh, jangan-jangan keliru, jangan-jangan nah itu seperti itu loh. Nah, yang seperti itu kata beliau jangan ditengok. Enggak, jangan tengok ragu yang seperti itu enggak dianggap karena itu was-was. Waswas cuma bisikan-bisikan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya seperti contohnya antum lagi sholat, ada suara gemuruh dari perut. Wah, ini kentut atau bukannya? Wah, ini ah. Paham ya? Posisi seperti itu kan kalian bikin waswas, bikin bisikan-bisikan. Jangan berpaling, jangan tengok. Kembali ke hukum asal atau kentut itu. Sampai benar-benar mendengar suara dan mencium baunya. Nah, kita lihat nomor dua. Asani idza kathurat asyukuk ma'ahu fasara kullama fa'ala ibadatan min taharatin aw salatin syakka Ini yang kedua. Kedua ini apabila keraguan-keraguan itu sudah banyak sekali bersama dia. Setiap kali dia melakukan ibadah, bersuci atau salat, ragu terus. Ini dah penyakit seperti ini berarti ya. Banyak-banyak berdoa seperti ini. Dah penyakit ini karena setiap salat ragu, setiap wudhu ragu, setiap eh, ragu. Paham ya? Berarti was seperti ini. Nah, barakallahu fikum takbir atau lima kali Allahu Akbar. Terakhir kali karena apa? Ini jempolannya belum nyentuh telinganya ini. Allahu Akbar. Wah, saat ini baru yakin misalkan. Ya, orang sufi sebagian ada seperti itu. Jadi itu jangan di Nah, barakallahu fikum, enggak dianggap lagi keraguan di situ kan udah banyak sekali itu loh. Nah, caranya gitu caranya. Cuman orang kadang nggak paham itu ngikutin terus sehingga ibadahnya pun terlambat. Allah musta'an. Aslinya kalau sudah terkena penyakit seperti ini, keraguan itu nggak usah dianggap langsung ibadah gitu loh maksudnya itu. Ya, jangan diulang-ulang terus itu. As-salis yang ketiga, idza faragha min ibadah Kalau sudah selesai ibadah. Sudah selesai ibadah, sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ragu dia, wah, ragu. Itu sudah enggak dianggap juga ternyata. Kita lihat. Kata beliau, illa idza tayaqqana ba'da farah min al-ibadah annahu akhta. Kecuali, ini hukum asalnya kalau ibadah selesai itu sudah enggak dianggap lagi keraguan. Kecuali apabila dia yakin setelah selesainya ibadah tersebut, annahu akhta bahwasanya dia keliru fa an yusahiha al khata maka wajib dia membenarkan kekeliruan tersebut falau sallama al insan min salatihi wa syakka hal salat salatan arba'an yang penting kalau orang dah salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah naam dia dah salam dari salatnya tapi ragu setelah itu dia tadi salatnya 3 atau 4 ya paham ya setelah salam ini fala yaltafid li hada enggak perlu noleh lagi ke ini keraguan enggak usah ditoleh Li'anna sholata intahat wa bara'at dhimmatuh. Karena sholatnya sudah selesai dan apa tanggung jawabnya sudah selesai. Paham ya? Tanggung jawabnya sudah berlepas diri dari tanggung jawab tersebut. Wa kadzalika law intaha min tawafih. Seperti itu pula kalau orang sudah selesai tawafnya, syakka hal tawafa sab'an aw sittan. Kemudian dia ragu, apakah dia sudah tawaf tujuh kali atau enam kali? Fala yaltafit li hadha syak. Maka jangan menoleh pada keraguan ini. Lakin lau tabayyana annahu lam yatuf illa sittan wajib alaihi an yukammil. Tapi kalau dia yakin bahwasanya nampak bahwasanya dia itu belum bahwasanya dia itu belum tawaf kecuali baru, baru enam maka wajib dia menyempurnakannya satu kali lagi. Au an yastanif atau dia nah barakallahu fikum karena apa e, atau dia mengecualikan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya posisinya lihat dia itu setelah selesai ibadah itu Yakin enggak? Atau ragu? Kalau ragu enggak dianggap. Kalau yakin, yakin kurang, sempurnakan itu loh. Kalau teman ragu enggak dianggap. Nah, hasbil khilaf bainal ulama fi hukmil muwalat fi thawaf. Ini berkaitan masalah apa? Nah, yang terakhir ini auz yastanif, yastanif mengecualikan taruhlah dia baru enam kali putaran langsung dia mau PAB atau mau kencing. Berarti kan belum sempurna. Ke kamar mandi dulu dia. Namanya istinaf namanya ini. Eh, berhenti sejenak itu ya, seperti itu. Balik lagi, dia ragu tadi 6 atau berapa ya, gitu loh seperti itu. Paham ya? Kata beliau, au yasta'nif hasbal khilaf bainal ulama sesuai dengan perselisihan di antara ulama yang ada mengenai hukum muwalat ketua tawaf. Mengenai hukum apakah tawaf itu harus beruntun terus tujuh kali saya atau boleh istiqnaf mungkin karena haus minum dulu kemudian dilanjutkan lagi atau karena eh, fikum misalkan dia mau kencing mending kencing dulu nanti lanjutan lagi atau harus full tujuh kali putaran itu harus sekaligus para ulama berbeda pendapat paham ya berbeda pendapat intinya kalau cuma pemisahnya syai'un yasir itu masih bisa dilanjutkan lagi nah sesuatu yang sedikit kesimpulannya barakallahu fikum yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah mengenai apa? Kaidah yaitu kenal om Khomsu al-qawaid kubro lima kaidah pokok yang besar yaitu al yakinu, la yazulu bisyak. Yang sudah kita ambil baru berapa? Empat ya. Kalau sudah empat kemarin ya. Enam al-wasail laha akamul maqasid atau dikenal dengan al-umur bimaqasidiha. Yang kedua kemarin al-masyaqqah tadribut taysir. Yang ketiga al-adam hakamah ya enggak? Yang keempat al-yaqinu la yazul ya, la yazul bisyak. Atau sudah semuanya ya? Sudah semuanya ya. Yang kelima la darar la dirar. Dah, kita lewati kan? Ad-darar yuzal. Dah lima-limanya sudah. Lima-limanya sudah kita lewati semuanya pada pembahasan kemarin itu kan la darar wala dirar itu berarti ad-darar yuzal. Lima ini kenal dengan khamsu qawaidil kubra. Pertama al-umur bi qasidnya. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Semuanya. Yang kedua al-masyaqqah tadlibu at taysir Perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Yang ketiga la darar wala dirar. Kullu dararin yuzal. Setiap membahayakan dihilangkan. Itu yang ketiga. Yang keempat kemarin al-adam hakana tradisi atau adat itu bisa jadikan patokan hukum selama syariat tidak menentukannya. Paham ya? Nah, kemudian yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Mohon insyaallah. Naam, barakallahu fiikum. Nasallallahu alaihi salamatan afiyah walhamdulillahirabbil alamin.